Di mana disitulah terletak hakikat kebahagiaan, yaitu permasalahan hati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua anggota tubuh kita bukan untuk sesuatu yang sia-sia belaka. Bukan untuk sekedar hidup, kemudian mati dan habis perkara. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan menganugerahkan kita segala anggota tubuh kita dalam rangka menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian membagi manusia menjadi golongan yang celaka dan golongan yang berbahagia. Maka siapa yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Sebaliknya, yang tidak mentaatinya, tidak menjalankan perintahnya, tidak pula menjauhi larangannya, mereka itulah orang-orang yang celaka. Maka seluruh anggota tubuh ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan datang suatu hari di mana semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula dalam surat Al-Isra ayat ke-36 sesungguhnya pendengaran penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala demikianlah Segala yang Allah berikan kenikmatan kepada kita, termasuk anggota tubuh kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui bagaimana agar seluruh anggota tubuh kita berjalan di atas jalan yang benar dan selamat dalam melalui kehidupan dunia ini dan juga selamat di akhirat kelak. Maka ketahuilah, seluruh anggota tubuh kita ibaratnya adalah para tentara. Sedangkan raja mereka, panglima mereka adalah hati. Oleh karena itu, kunci untuk meluruskan seluruh anggota tubuh, kunci untuk menjaga mereka adalah dari hati. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan hal tersebut di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala fil jasadi mudghah." Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Au fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Ketahuilah. Sesungguhnya di dalam jasad itu atau pada badan kita ada segumpal darah. Apabila ia baik, maka seluruh tubuh akan ikut baik. Dan apabila dia rusak, maka seluruh tubuh akan ikut rusak. Ala wahyil qalb. Ketahuilah, segumpal darah itu adalah hati. Jadi, ibaratnya hati kita adalah raja dan seluruh anggota tubuh adalah tentaranya. Dan seluruh tentara ini tergantung bagaimana rajanya memerintahkan. Apabila diperintahkan baik maka mereka menjadi baik, Apabila diperintahkan jelek, maka mereka menjadi jelek. Oleh karena itu, sebagaimana kita memiliki perhatian yang besar, menjaga tubuh kita, memperhatikan fisik kita, maka sepatutnya perhatian kita lebih besar terhadap penjagaan kepada hati kita. Agar tetap baik, agar sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan dan apa yang Allah inginkan sehingga seluruh anggota tubuh kita akan selamat. Dan permasalahan ini sangat disadari oleh syaitan bahwa kunci kebaikan manusia adalah pada hatinya. Syaitan tahu betul. Oleh karenanya dia akan terus berusaha bagaimana merusak manusia melalui hatinya. Dan ini sudah tugas yang diemban oleh syaitan. Dia akan berusaha sekuat-kuatnya bagaimana menjerumuskan hati manusia agar seluruh anggota tubuhnya ikut tersesat. Ini adalah janji syaitan yang Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita. Allah telah mengabarkan dalam Al-Qur'an, "Qala Rabbi bima agwaytani. Syaitan berkata, "Wahai Rabbku, disebabkan engkau telah menyesatkan aku." Lauzayyinanna lahum fil ard wa la'ugwiyannahum ajma'in. Sungguh benar-benar aku akan menghiasi bagi mereka di muka bumi. Maksudnya apa? Syaitan akan menjadikan perbuatan maksiat, perbuatan jelek dipandang baik. Wala Nahum ajma'in. Dan sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka semuanya illa ibadaka minhumul mukhlasin kecuali ini pengakuan syaitan hamba-hamba engkau yang telah engkau ikhlaskan yakni mereka yang beriman kepada Allah maka Allah pilih mereka dan Allah jadikan mereka orang-orang yang ikhlas qala hadza siratun alayya mustaqim Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal gawin. Kata Allah, inilah jalan yang lurus yang menyampaikan kepadaku. Sesungguhnya hamba-hambaku, engkau tidak memiliki kekuasaan atas mereka, kecuali yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang sesat. Ini janji syaitan untuk menjerumuskan hati manusia. Demikian pula di dalam surat Al-A'raf ayat ke-17. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang bagaimana cara-cara syaitan menyesatkan hati manusia. Fabima aghwaytani la lahum siratakal mustaqim. Maka disebabkan engkau telah menyesatkan aku, kata syaitan kepada Allah, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh, aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aidihim. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari arah depan mereka. Wa min khalfihim dan dari belakang mereka. Wa an aimanihim dan dari kanan mereka. Wa an syama'ilihim dan dari kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka sebagai orang-orang yang bersyukur. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana syaitan menjermuskan hati manusia dari empat sisi. Pertama, dia mengatakan Thumma la'atiyannahum min baini aidihim. Kemudian, aku akan mendatangi mereka dari arah depan mereka. Dikatakan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas, Al-Mufassir, radhiyallahu ta'ala anhuma, maknanya adalah, usyakikuhum fi akhiratihim. Aku datangi mereka dari arah depan mereka, maksudnya Aku jadikan mereka ragu tentang kehidupan akhirat mereka. Ini penyakit hati. Dibuat kita ragu-ragu dengan kehidupan akhirat. Ini maknanya. Syaitan mendatangi dari arah depan. Wa min khalfihim. Dan mendatangi, aku akan mendatangi mereka, kata syaitan, dari arah depan mereka. Kata Ibnu Abbas, maknanya adalah, Uragibuhum fi dunyahum Aku jadikan mereka cinta dengan dunia mereka. Ini juga penyakit hati. Cinta dengan dunia. Ragu terhadap akhirat dan cinta terhadap dunia. Ini maksudnya. Syaitan mendatangi dari arah belakang. Wa an aimanihim. Dan syaitan mendatangi dari kanan mereka. Maknanya apa? Ushabbihu alaihim amradinihim Aku berikan syubhat atas mereka. Aku berikan kesamaran atas mereka di dalam perkara agama mereka. Ini penyakit syubhat yang ada dalam hati manusia. Ini maksudnya, syaitan mendatangi dari kanan mereka. Dilontarkan syubhat, dimasukkan syubhat di dalam hati mereka. Keraguan-raguan atau kesamaran, ketidakjelasan di dalam beragama wa an syama'ilihim dan aku akan datangi mereka dari kiri mereka. Apa maknanya? Ushilahumul ma'asi. Aku jadikan mereka cinta atau senang terhadap perbuatan-perbuatan maksiat. Ini juga penyakit hati. Jadi subhanallah, syaitan mengetahui betul kedudukan hati dalam tubuh manusia kedudukan hati dalam kehidupan manusia. Maka hati yang menjadi tujuannya untuk dijerumuskan. Iya. Ini empat cara untuk menyesatkan hati manusia. Demikian pula menakut-nakuti. Memunculkan ketakutan dalam hati. Juga termasuk metode syaitan. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Ali Imran ayat ke-175 innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin sesungguhnya kata Allah itu hanyalah syaitan yang mempertakut-takuti manusia dengan wali-walinya yakni dia mempergunakan wali-walinya teman-temannya dari kalangan manusia dan jin untuk mempertakuti manusia. Membuat manusia takut, memunculkan rasa takut dalam hati, sehingga meninggalkan kebenaran. Maka apa kata Allah? Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum Janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku kalau kalian benar-benar beriman. Iya. Ini pengabaran dari Allah bagaimana syaitan menjerumuskan hati manusia. Bahkan di dalam sejarah umat manusia dan telah tercatat dalam Al-Quran ini juga metode yang dilakukan syaitan untuk menjerumuskan bapak kita dan ibu kita Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam. Apa kata Allah? fawaswasalahuma syaitan. Syaitan membisikkan ke dalam hati mereka berdua. Dibisikkan, digoda agar terjerumus di dalam larangan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka berdua dikeluarkan dari surga. Bahkan bagaimana syaitan merusak hati Adam alaihi salam dan istrinya Hawa dia sempat bersumpah wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin ia bersumpah kepada keduanya sesungguhnya aku bagi kalian berdua adalah termasuk yang memberikan nasihat subhanallah bagaimana tipuan syaitan kepada hati manusia sampai menjerumuskan Adam alaihissalam dan Hawa. Dia bersumpah untuk meyakinkan bahwa dia termasuk orang yang memberikan nasihat padahal hakikatnya adalah sebaliknya yaitu menjerumuskan kepada kesesatan. Demikianlah. Karena syaitan mengetahui hati manusia adalah sebab kebahagiaan Sebaliknya dia adalah sebab kesesatan. Maka tujuan utamanya untuk disesatkan adalah hati. Oleh karena itu, para ulama kita telah membahas secara khusus permasalahan-permasalahan yang terkait dengan hati. Di antaranya ada sebuah kitab yang berjudul Igathatul Lahafan fi Masayid Syaitan menyelamatkan hati dari tipu daya, tipu daya syaitan. Yang ditulis oleh al Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beberapa yang beliau sampaikan di dalam kitab tersebut akan kita kaji pada kesempatan yang mulia ini. Beliau rahimahullah taala mengatakan Al-babul awal finkisamil kulub ila sahih wa saqim wa mayyit. Bab yang pertama penjelasan tentang pembagian hati. Yaitu hati yang sehat, hati yang sakit dan hati yang mati. Inilah tiga jenis hati manusia. Dan dalam diri manusia hanya ada satu hati. Tidak mungkin berkumpul dua hati padanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfih." Tidaklah Allah menjadikan bagi seseorang dua hati di dalam rongganya. Hanya ada satu hati. Kalau hatinya sehat, maka hatinya selamat dari kematian dan dari penyakit. Iya. Kalau hatinya sakit, berarti hatinya tidak sehat. Kalau hatinya mati, maka hatinya tidak ada kesehatan padanya. Jadi, dari tiga jenis hati ini, manusia hanya mungkin memilih satu hati. Oleh karena itu, pembahasan ini yang kita harapkan, kita dapat mengenal hati yang sehat. Dan apabila ternyata kita memiliki hati tersebut, maka kita bersyukur kepada Allah. Dan kita mengetahui kewajiban untuk menjaganya. Melindunginya dari berbagai macam penyakit dan melindunginya dari kematian. Dan juga kita mengenal hati yang sakit. Agar jangan sampai hati kita terkena penyakit dan apabila ternyata hati kita memang berpenyakit, maka kita tahu bagaimana cara mengobatinya. Dan harus kita bersegera untuk mengobatinya. Dan juga kita mengenal hati yang mati. Agar kita dapat menjaga hati kita jangan sampai mati. Dan kita tahu bagaimana menghidupkan hati yang mati. Inilah tujuan pembahasan. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala yang dimaksud dengan hati yang sehat adalah al-qalbus salim, hati yang selamat. Yaitu hati yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-88. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat adalah hari yang tidak bermanfaat, harta, tidak pula anak-anak. Tidak sedikit pun bisa menolong kita. Harta kita maupun anak-anak kita. Kecuali siapa yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat. Maka orang yang selamat di akhirat kelak Orang yang berbahagia tatkala berjumpa dengan Allah apabila dia membawa hati yang selamat. Lalu apa yang dimaksud dengan hati yang selamat? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Annahu alladhi qad salima min kulli syahwatin tukhalifu amrallah wa nahyih." Hati yang sehat adalah hati yang selamat dari setiap syahwat yang menyelisihi perintah Allah dan larangannya. Inilah hati yang sehat. Hati yang selamat dari syahwat yang menyelisihi perintah Allah dan larangannya. Maka siapa mendapati hatinya selalu menuruti syahwatnya, maka hatinya tidak sehat wa min kulli syubhatin tu'aridu khabarahu. Demikian pula hati yang sehat itu adalah yang selamat dari setiap syubhat yang menyelisihi khabarnya yaitu menyelisihi ketetapan Allah di dalam Al-Qur'an was sunnah. Jadi inilah secara garis besar dua penyakit hati apabila masuk dalam hati seseorang maka hatinya akan sakit bahkan mati. Maka siapa yang selamat dari dua penyakit tersebut berarti hatinya adalah hati yang sehat. Yaitu penyakit syahwat yang mengantarkan kepada perbuatan maksiat dan penyakit syubuhat yang mengantarkan kepada berbagai macam bid'ah dan kesesatan. Iya. Kemudian beliau memberikan rincian. Fasalima min ubudiyati masiwahu. Maka hati tersebut selamat dari peribadahan kepada selain Allah. Hati yang mentauhidkan Allah. Memurnikan ibadahannya kepada Allah, itulah hati yang selamat. Qala wasalima min tahkimi ghairi rasulih. Demikian pula selamat dari berhukum selain kepada rasulnya yakni ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah ini kesimpulan hati yang selamat hati yang selalu mentauhidkan Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fasalima fi mahabbatillah maka hati tersebut selamat dalam kecintaannya kepada Allah ma'a tahkimihi li rasulih bersamaan dengan berhukumnya dia kepada rasulnya fi khaufihi dalam takutnya wa dalam pengharapannya wa tawakkul alaihi dan dalam tawakal kepadanya wal inabah ilaih dan selalu kembali kepadanya wadzulli lahu dan merasa hina di hadapannya wa ithar mardati dan lebih mendahulukan keridoannya fi kulli halin dalam setiap keadaan. Wattaba'ud min sukhti dan menjauhi kemurkaannya, yakni kemurkaan Allah. Bi kulli tariqin dengan menempuh setiap jalan untuk menjauhi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwa haqiqatul ubudiyah allati la tasluh illa lillahi wahdah. Dan inilah kata beliau, hakikat penghambaan yang tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Jadi, menyucikan hati dari kesyirikan dan bid'ah serta segala kemaksiatan itulah hakikat penghambaan di mana kita telah memahami bersama penghambaan kepada Allah adalah rahasia penciptaan kita dan rahasia diturunkannya seluruh kitab serta diutusnya para nabi dan rasul yang mulia alaihi wassalatu wassalam. Ya. Inilah hati yang selamat. Oleh karena itu kata beliau, pemilik hati yang selamat atau hati yang sehat. Tidak akan pernah mendahului Allah dan Rasulnya. Dia selalu berhenti pada ketentuan Allah dan Rasulnya. Kapan dia mendapatkan petunjuk, barulah dia mengamalkan. Kalau dia belum memiliki petunjuk, maka dia berusaha mencarinya. Oleh karenanya, beliau mengutip satu ucapan yang indah dari sebagian salaf. Setelah beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya, Orang-orang yang beriman, pemilik hati yang selamat, tidak akan berkata sebelum Allah dan Rasulnya berkata. Tidak akan melakukan sebelum Allah dan Rasulnya memerintahkan. Kemudian beliau mengutip ucapan sebagian salaf, "Ma min fi'latin wa in sagurat illa yunsharu laha diwanan." Tidak ada satu amalan meskipun kecil kecuali harus dibentangkan padanya dua pertanyaan. Lima, wa kaifah. Untuk apa dan bagaimana? Subhanallah, kunci keselamatan. Sebelum kita melakukan suatu amalan apapun, hadirkan dalam diri kita dua pertanyaan. Untuk apa dan bagaimana? Ayat lima fa'alta wa kaifah fa'alta. Maksudnya apa? Bagaimana untuk apa kamu melakukannya dan bagaimana cara kamu melakukannya? Inilah dua syarat diterimanya atau lurusnya amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Pertama, sebelum dia beramal, tanyakan pada dirinya, untuk apa dia lakukan? Apakah dia lakukan karena Allah atau karena ria, atau karena mencari pujian manusia dan harta dunia. Ini yang harus dia tanyakan. Maka apabila dia dapati dalam dirinya keikhlasan dia lakukan. Jika tidak, maka dia luruskan. Niatnya kembali. Bukan berarti dia meninggalkan amalan. Kalau dia dapati hatinya, oh ternyata yang dia harapkan adalah dunia Ternyata yang dia inginkan adalah pujian manusia. Bukan berarti kalau gitu, sudah saya nggak jadi beramal. Tidak. Tetapi luruskan niat dan tetap beramal. Oleh karenanya termasuk tipuan syaitan, orang yang meninggalkan amalan karena takut riak. Hati-hati. Ini tipuan syaitan. Sudahlah saya nggak mau, nanti saya dibilang riak. Iya. Ini tipuan syaitan. Tetapi hendaklah dia tetap beramal dan luruskan niatnya. Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, pertanyaan bagaimana cara mengamalkannya? Yaitu harus dengan cara seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu perlu ilmu. Perlu menuntut ilmu agama. Perlu memahami dengan baik cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ilmu sangat penting dalam kehidupan seorang hamba di dalam menjaga kebersihan, kesucian dan kesehatan hati seorang hamba. Yeah. Inilah hakikat hati yang pertama. Qala wal qalbu Dan hati yang kedua kata beliau Didduhada Lawan daripada hati yang pertama. Wa huwal qalbul mayyit alladhi la hayata bihi. Yaitu hati yang mati, tidak ada kehidupan padanya. Fahuwa la ya'rifu rabbah. Hati yang mati itu adalah hati yang tidak mengenal Robnya. Wala ya'buduhu dan tidak beribadah kepadanya bi amri dengan perintahnya wa ma yuhibbuhu wa yardahu. Dan dia tidak mencintai Allah, tidak pula ridho kepadanya. Bal huwa waqifun ma'a syahawatihi wa ladzatihi. Bahkan dia lebih mementingkan syahwatnya dan kelezatan-kelezatannya. Walau kana fiha sukhtu rabbih, meskipun dalam memenuhi syahwatnya dan kelezatannya, terdapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala wa ghadabuhu dan kemarahannya. Fahuwa la yubali. Dan dia tidak peduli. Idza faza bi syahwatihi wa hadzihi. Yang penting baginya memenuhi syahwatnya dan bagiannya di dunia. Radhiya rabbuhu am sakhita. Dia tidak peduli apakah Robnya ridho kepadanya atau marah kepadanya. Fahuwa muta'abbid li ghairillah maka dia adalah orang yang beribadah kepada selain Allah. Hubban wa khaufan. Takut eh, cintanya, rasa takutnya, warajaan warida. Demikian pula pengharapan dan keridaan. Wasukhtan wa ta'ziman. Demikian pula kemarahan dan pengagungan. Wadhullan dan juga penghinaan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. In ahabba ahabba lihawahu. Orang seperti ini kata beliau Apabila dia mencintai, maka dia mencintai karena hawa nafsunya. Wa in abghada abghada hawahu. Dan apabila dia membenci, dia membenci berdasarkan hawa nafsunya. Wa in a'ta a'ta li hawahu. Dan apabila dia memberi, maka dia memberi berdasarkan hawa nafsunya. Wa in mana'a mana'a fahaw, mana'a hawahu. Dan apabila dia menahan sesuatu, tidak memberi, maka itu karena hawa nafsunya atharu indahu wa ahabbu ilaihi fahawahu atharu indahu wa ahabbu ilaihi min ridho maulahu. Maka hawa nafsunya lebih dia dahulukan dan lebih ia cintai daripada keridoan Robnya Allah subhanahu wa ta'ala. Fal hawa imamuhu. Maka hawa nafsu adalah imamnya. Wasyahwatu qaiduhu. Dan syahwat adalah pemimpinnya wal jahlu saikuhu dan kebodohan adalah pengemudinya wal ghaflatu markabuhu dan kelalaian adalah kendaraannya inilah hati yang mati hati yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan memperturutkan hawa nafsu tidak mau ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Syekh kemudian mengingatkan famukhalatatu sahibi hadzal qalbi suqmun maka bercampur dengan pemilik hati ini adalah penyakit. Wa mu'asyaratuhu summun. Dan bergaul dengannya adalah racun. Wa mujalasatuhu halakun. Dan duduk bersamanya adalah kebinasaan. Jadi, pemilik hati yang mati akan binasa dan membinasakan orang lain yang bergaul dengannya. Maka, dari sini kita memahami bahaya hati yang mati. Yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terjerumus di dalam berbagai macam bid'ah serta kemaksiatan. Wal qalbus thalith, adapun hati yang ketiga. Nah ini pembahasan yang sangat penting sekali. Masuk pada hati yang ketiga dan banyak manusia memiliki hati yang ketiga ini. Yaitu hati yang tidak hidup tapi tidak pula mati. Masih hidup, namun berpenyakit. Terkadang penyakitnya sangat parah. Sehingga pada akhirnya mati hatinya. Dan terkadang penyakitnya masih bisa disembuhkan. Iya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, hati yang ketiga adalah qalbun lahu hayatun wabihi illah hati yang memiliki kehidupan namun berpenyakit. Falahu madatani tamudduhu hadhihi marratan wa hadhihi ukhra. Maka dia memiliki dua materi yang menyokongnya. Terkadang cenderung ke sana, terkadang cenderung ke sini. Wa huwa lima ghalaba alaihi min huma. Maka ia tergantung apa yang mendominasinya. Fafihi min mahabbatillahi ta'ala wal imani bihi wal ikhlasi lahu wat tawakkul alaih. Maka dalam hati tersebut terdapat cinta kepada Allah, iman kepadanya, keikhlasan, dan tawakal. Ma huwa madatu hayati. Di mana semua itu adalah sesuatu yang menyokong kehidupannya. Ini di satu sisi. Dia masih cinta kepada Allah. Masih beriman kepadanya. Masih ikhlas dan tawakal. Wa min mahabbati syahawat. Namun pada hatinya itu juga terhadap kecint memiliki kecintaan terhadap syahwat. Wa ithariha dan lebih mementingkan syahwat wal hirs ala tahsiliha serta tamak di dalam meraih sesuatu untuk melampiskan syahwatnya. Wal hasad, demikian pula padanya terdapat hasad. Wal kibir, kesombongan. Wal ujub, perasaan takjub. Perasaan, apa namanya, menganggap diri sendiri lebih baik daripada orang lain. Wahubbil ulu wal fasad fil ardi birriyasah. Demikian pula pada hatinya ada cinta terhadap ketinggian, ingin dimuliakan dan menginginkan kerusakan di muka bumi yaitu cinta kepada kepemimpinan ma huwa madatu halakihi wa atbihi di mana semua itu adalah sesuatu yang dapat menghancurkan dan membinasakan hatinya iya jadi dalam hatinya ada kebaikan dan kejelekan maka terkadang dia lebih dekat kepada kebaikan tersebut dan terkadang dia lebih dekat kepada kejelekan tersebut. Kalau kita sudah memahami hal ini, maka kita pun akan berusaha menguatkan dan mempertahankan kebaikan-kebaikan yang ada dalam hati kita dan berusaha menghilangkan penyakit-penyakit tersebut. Iya. Inilah kesimpulan kondisi tiga macam hati. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tiga macam hati ini di dalam surat Al-Hajj ayat ke-52 sampai ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin." dan tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul maupun seorang nabi illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi kecuali apabila nabi atau rasul ini memiliki keinginan maka syaitan memasukkan godaan-godaan memasukkan godaan-godaan di dalam keinginannya tersebut fayansakhullahu يلقي الشيطان syaitan thumma yahkumullahu ayatihi wallahu alimun hakim maka apa yang Allah lakukan Allah bersihkan apa yang telah dilemparkan oleh syaitan ke dalam hatinya tersebut kemudian Allah kuatkan ayat-ayatnya di dalam hatinya atau di dalam dirinya dan Allah Maha mengetahui lagi Maha hikmah liyaj'ala ma yulqi syaitan fitnatan lilladzina fi qulubihim marad. Kemudian kata Allah, agar Allah menjadikan apa yang telah dilontarkan oleh syaitan tersebut sebagai fitnah, yaitu sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Ini penyebutan tentang hati yang pertama dalam hayat ini. Hati yang berpenyakit. Wal qasiyati Dan orang-orang yang keras hatinya. Inilah hati yang mati. Inilah hati yang mati. Wa inna dhalimina lafi shiqaqin ba'id. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar berada dalam kesesatan yang jauh. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ utul ilm nahul haq Dan agar orang-orang yang diberi ilmu mengetahui bahwa itu adalah kebenaran. Mir Rabbik yang berasal dari Rabbmu. Fayu'minu bihi. Maka mereka pun beriman kepadanya. Fatukhbitalahu qulubuhum dan hati-hati mereka tunduk kepadanya. Ini penyebutan hati yang ketiga, yaitu hatinya kaum mukminin mereka tunduk dengan apa yang datang dari Rob mereka. Wa inna Allah lahadil ladina amanu ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya Allah benar-benar memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Inilah ayat yang menjelaskan kepada kita bagaimana sikap ketiga pemilik hati tatkala datang kebenaran kepada mereka. Maka orang-orang yang hatinya ada penyakit mereka menjadi bimbang dan ragu. Adapun orang-orang yang hatinya mati, maka keras hati mereka, tidak mau menerima kebenaran. Adapun pemilik hati yang hidup, yaitu kaum mukminin, maka mereka menerima kebenaran tersebut tunduk kepadanya dengan sepenuh hati. Iya. Demikian pula beliau menyebutkan suatu asar dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu tentang pembagian hati. Dan beliau menyebutkan empat jenis hati walaupun hakikatnya kembali kepada tiga jenis. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, "Wa qad qassama as-sahaba radhiyallahu taala anhum al-quluba ila arba'atin." Dan para sahabat telah membagi hati itu menjadi empat. Kama sahha an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma al-qulub arba'ah. Sebagaimana telah sahih suatu asar dari sahabat yang mulia Ibnu uh, Hudzaifah Ibnu Yaman Semoga Allah meridhoi keduanya, yakni beliau dan bapaknya. Bahwa hati itu ada empat. Yang pertama, kolbun ajrat. Hati yang suci. Hati yang suci. Padanya terdapat cahaya yang menyinari. Itulah hatinya kaum mukminin Maksudnya suci dari apa? Suci dari berbagai macam perbuatan dosa. Kesyirikan dan kekufuran. Perbuatan bid'ah dan kemaksiatan. Atau hati yang senantiasa menyucikan diri. Berusaha untuk selalu suci. Apabila terjerumus di dalam dosa, segera untuk bertobat. Ini yang pertama. Yang kedua, waqalbun aglaf hati yang tertutup. Inilah hatinya orang-orang kafir. Hatinya tertutup sehingga tidak sampai kepadanya cahaya keimanan. Demikian pula cahaya ilmu, tidak mampu untuk memasukinya karena hatinya sudah tertutup. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat ke-88 Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang ucapan orang-orang Yahudi wa kulubuna gulf dan mereka berkata hati kami tertutup balla'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun tetapi Allah mengatakan sebenarnya Allah telah melaknat mereka karena kekafiran mereka maka sedikit sekali mereka yang beriman maksudnya apa Memang sengaja Allah menutup hati mereka. Bukan mereka yang menutup hati mereka, tapi Allah yang menutup. Kenapa? Karena kekufuran yang mereka lakukan. Penolakan mereka terhadap kebenaran. Demikian pula dalam surat Al-An'am ayat ke-25. Wa minhum man yastami'u ilaika wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatin ayyafqahuhu. Dan di antara mereka kata Allah, ada yang mendengarkan kepadamu. Dan kami jadikan di atas hati-hati mereka penutup-penutup. Sehingga mereka tidak dapat memahami apa yang kamu ucap, apa yang kamu ucapkan. Jadi, tertutup hati-hati mereka karena kekufuran yang mereka lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah waqalbun mengkus Hati yang terbalik, Inilah hati kaum munafik. Arafa summa angkar wa absara summa ama. Yaitu hati yang sudah mengenal kebenaran tapi kemudian dia mengingkari. Dan hati yang sudah melihat kebenaran tapi kemudian dia sengaja membutakan hatinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum munafikin atau tentang kaum munafikin dalam surat An-Nisa ayat ke-88. Fama lakum fil munafiqina fi'atain wallahu arkasahum bima kasabu. Mengapakah kalian terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi kaum munafik? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah membalikkan hati mereka kepada kekafiran disebabkan perbuatan mereka sendiri. Jadi, ini hati yang ketiga. Dia sudah tahu kebenaran tapi dia tinggalkan. Maka hatinya yang tadinya sudah melihat tapi dia butakan sendiri. Inilah hati kaum munafikin. Yang kedua dan ketiga ini adalah hati yang mati. Hati kaum mukmin, hati orang-orang kafir dan hati orang-orang munafik. Sedangkan yang pertama adalah hatinya kaum mukminin. Iya. Kemudian yang keempat, wa qalbun tamudduhu madatan. Dan hati yang disokong oleh dua materi atau dua yang berada dalam hatinya. Madatu imanin wa madatu nifakin. Padanya ada keimanan dan padanya ada kemunafikan. Wahuwa lima galaba alaihi min huma. Dan hati ini tergantung pada kemana yang mendominasinya. Iya. Apabila yang lebih mendominasinya adalah keimanan, maka dia condong kepada keimanan. Demikian pula sebaliknya. Iya. Jadi inilah kondisi-kondisi hati dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan juga dari penjelasan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Permasalahan berikutnya kesimpulan tentang penyakit yang menimpa hati manusia. Pemilik hati yang selamat agar berwaspada dari penyakit ini. Dan pemilik hati yang sakit dapat mengenali penyakit ini untuk mengobati hatinya agar selamat dari penyakit tersebut. Dan pemilik hati yang mati, kalau sudah mengetahui penyakit ini, dia dapat menghidupkan hatinya. Iya. Kesimpulan yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dari awal adalah dua penyakit. Dari seluruh bentuk penyakit yang bisa menjadikan hati itu sakit bahkan mati kembali kepada dua hal. Kembali kepada dua hal yaitu penyakit syahwat dan syubhat. Iya. Penyakit syahwat dan syubhat. Ini hakikatnya. Iya. Penyakit syahwat adalah penyakit memperturutkan hawa nafsu. Tidak mau tunduk kepada kebenaran. Sudah tahu kebenaran tapi nggak mau tunduk. Sebaliknya penyakit syubhat tidak mampu mengenal kebenaran. Tidak mampu mengenal kebenaran. Kenapa? Karena ada syubhat. Walaupun kebenaran sudah jelas-jelas datang dalil Al-Quran wa sunnah kepadanya. Tetapi ada syubhat, terhalangi dia dari dari mengenali kebenaran tersebut. Adapun penyakit syahwat, dia sudah tahu kebenaran. Dia sudah mengerti kebenaran. Tetapi dia lebih mementingkan syahwatnya sehingga dia meninggalkan kebenaran yang sudah dia ketahui. Iya. Maka yang pertama adalah penyakit Yahudi, yang kedua adalah penyakit Nasrani. Maka siapa yang memiliki penyakit ini, dia menyerupai Yahudi ataupun menyerupai Nasrani ataupun kedua-duanya wal billah. Yang pertama, penyakit Yahudi. Orang-orang Yahudi mengetahui kebenaran. Tetapi mereka lebih mementingkan syahwat mereka. Mereka lebih memperturutkan hawa nafsu mereka. Sehingga mereka tidak mau tunduk kepada kebenaran Luar biasa pengetahuan Yahudi tentang kebenaran yang Allah kabarkan dalam Al-Quran. Mereka dahulu, orang-orang Yahudi, kenapa mereka banyak di kota Madinah ketika itu? Bukannya di Makkah, tapi di kota Madinah. Itu karena ilmu mereka tentang kebenaran. Iya. Jadi kita baca dalam sejarah orang-orang Yahudi sudah berkumpul kabilah-kabilah mereka banyak di kota Madinah. Iya. Karena mereka dapatkan di dalam Taurat bahwa nabi yang akan diutus di akhir zaman kelak akan berhijrah ke negeri tersebut dari kota Makkah. Mereka pintar, ya, nggak ikutan di Makkah. Taunya tunggu enaknya saja di Madinah. Iya. Ini rahasianya. Bahkan ketika terjadi permasalahan, perselisihan dengan orang-orang Arab, mereka selalu mengancam, tunggulah kalian sampai datang nabi akhir zaman dan kami akan memerangi kalian bersama dia dan kalian pasti kalah. Nabi ini tidak akan mungkin terkalahkan. Ini subhanallah ilmunya orang Yahudi tentang kebenaran yang akan datang. Iya. Tetapi ketika datang nabi tersebut mereka mengingkari. Mereka tidak mau beriman kepadanya. Bahkan mereka mengatakan bukan dia yang ditunggu-tunggu. Justru orang-orang yang mereka ancam Allah berikan hidayah. Allah berikan hidayah. Di sini ada satu pelajaran bagi kita bahwa kecerdasan seseorang, aikinya tinggi, itu bukan jaminan dia mendapatkan hidayah. Iya. Sebaliknya orang yang mungkin biasa-biasa saja, mungkin otaknya tumpul, ya. tidak tajam, tetapi Allah berikan hidayah kepadanya. Iya. Ini yang terjadi. Orang-orang Yahudi yang sudah mengetahui kebenaran, mereka tidak mau masuk Islam tidak mau mengikuti dan membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhijrah ke Madinah. Padahal mereka tunggu-tunggu. Justru mereka datang ke Madinah karena menunggu Nabi tersebut. Sebaliknya orang-orang yang bodoh ketika itu, orang-orang Arab yang selalu belajar dari orang-orang Yahudi di masa itu, iya, mereka lah yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah tentang pengenalan Yahudi? terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal beliau sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Luar biasa. Iya. Tetapi hawa nafsu mereka dan penyakit-penyakit hati mereka, hasad, kesombongan, keinginan untuk berkuasa, itulah semuanya yang disebabkan oleh hawa nafsu menghalangi mereka untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka sudah tahu ilmunya. Inilah penyakit yang pertama, penyakit syahwat. Iya. Sudah tahu salah masih dilakukan. Itu dia penyakit syahwat. Yang kedua penyakit syubhat. Penyakit yang disebabkan karena kebodohan. Sehingga apabila datang syubhat, hancur keyakinannya. Hilang semua goncang semua yang sebelumnya dia yakini. Inilah penyakit orang-orang Nasrani. Yang tadinya mereka beribadah kepada Allah. Mengikuti ajaran Nabi Isa alaihi salam. Namun, mereka lebih cenderung kepada ibadah dan meninggalkan untuk menuntut ilmu. Lebih cenderung untuk taklid kepada pendeta-pendeta mereka, tidak mau mempelajari apa yang telah diwariskan oleh Nabi Isa alaihi salam kepada mereka. Pada akhirnya, tatkala pendeta-pendeta mereka melontarkan syubhat atas mereka bahwa Nabi Isa alaihi salam itu bukan manusia biasa. Dia tercipta tanpa ayah. Kalau begitu, dia pantas disembah. Ini namanya syubhat. Dipahami ya? Itu artinya syubhat. Iya. Ada sesuatu yang bisa membuat orang itu ragu. Sehingga hancur dan goyah keimanannya. Iya. Pada akhirnya mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Isa alaihissalam. Jadi yang pertama menjadi kafir karena syahwat, yang kedua menjadi kafir karena syubhat. Yang pertama karena ilmu yang tidak diamalkan, yang kedua karena beramal dengan taklid tanpa didasari oleh ilmu. Tanpa didasari oleh ilmu. Subhanallah, inilah dua penyakit yang selalu kita mohon kepada Allah jangan sampai menimpa kita di dalam solat kita setiap hari. Jadi ini permasalahan yang sangat penting sekali sehingga Allah wajibkan kita untuk selalu memohon kepada Allah agar selamat dari dua penyakit tersebut yaitu dalam doa kita ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan kenikmatan bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai bukan pula jalannya orang-orang yang sesat di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tiga jalan yang ditempuh umat manusia. Tiga jalan yang ditempuh umat manusia. Satu, jalan kita minta tolong kepada Allah agar kita dapat menempuhnya. Dan dua jalan kita minta perlindungan kepada Allah agar kita tidak terjerumus kepadanya. Jalan yang pertama adalah jalannya orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Siapa mereka? Allah jelaskan dalam surat An-Nisa, minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Mereka itulah para nabi. Para siddiqin, yaitu orang-orang yang membenarkan para nabi. Para syuhada dan salihin. Kenapa? mereka mendapatkan kenikmatan dikarenakan dua hal yang mereka miliki, yaitu ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Ini jalan yang pertama. Adapun jalan yang kedua, yaitu jalannya orang-orang yang Allah murkai. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi. Dan jalan yang ketiga adalah jalan orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Orang-orang Nasrani. Penafsiran ini, kalau yang sebelumnya penafsiran dari Al-Quran, yang berikutnya adalah penafsiran dari As-Sunnah sebagaimana dalam hadis Adi bin Hatim. Dalam hadis Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu diriwayatkan al Imam Tirmidhi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menafsirkan al-maktub alaihimul yahud wad-dolinan nasara. Orang-orang yang dimurkai adalah Yahudi dan orang-orang yang sesat adalah Nasrani. Maka apa sebab dimurkai Yahudi dan apa sebab tersesatnya Nasrani? Sebab dimurkainya Yahudi karena mereka sudah memiliki ilmu namun mereka tidak amalkan demi memperturunkan memperturutkan hawa nafsunya. Sebaliknya, sebab tersesatnya orang-orang Nasrani karena mereka beribadah, mereka beramal tanpa didasari oleh ilmu. Maka mereka pun tersesat. Kalau begitu, jalan yang selalu kita mohon kepada Allah, jalannya orang-orang yang diberikan kenikmatan adalah mereka yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya. Inilah obat penyakit hati. Iya. Inilah obat penyakit hati. Menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Ini obat penyakit hati. Dan inilah obat yang akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Oleh karenanya, di dalam surat As-Sajdah, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ مِنْ أَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ Dan kami jadikan di antara mereka imam-imam yang memberikan petunjuk dengan perintah dari kami. Jadi Allah tinggikan manusia menjadi pemimpin, menjadi imam yang memberi petunjuk dengan perintah Allah. dengan dua sebab. Lama sabaru, tatkala mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Jadi dua hal. Yang akan mengantarkan manusia kepada ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesabaran dan keyakinan. Kesabaran dari apa? Dari syahwat. Keyakinan dari apa? Dari berbagai macam syubhat. Iya. Kesabaran adalah solusi menghadapi godaan syahwat, keyakinan adalah solusi menghadapi godaan syahwat. Dan keduanya dapat diraih dengan apa? Ilmu dan amal. Iya. Meraih kesabaran dan meraih keyakinan dengan ilmu dan amal. Jadi, Inilah hakikat penyakit hati. Syahwat dan syubhat obatnya adalah ilmu dan amal. Senantiasa menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Jadi, subhanallah, kesimpulannya sederhana. Iya. Ilmu dan amal yang selalu kita mohon kepada Allah di dalam solat kita. Maka sangat mengherankan kemudian kalau kita masih bermalas-malasan di dalam menuntut ilmu atau bahkan tidak mau sama sekali menuntut ilmu atau tidak bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu agama. Dan juga sangat mengherankan apabila kita sudah memiliki ilmu namun kita tidak mengamalkan atau tidak berusaha mengamalkan ilmu tersebut. Iya. Kemudian ada beberapa faidah penting yang dikatakan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau sebutkan dalam satu pasal fi asbabin wa mushkhisat maradil qalbi atau maradil badan wal qalb. Assalamualaikum pasal khusus yang menjelaskan tentang sebab-sebab atau hal-hal yang membentuk penyakit di badan dan hati. Ini ada kesamaan. Iya. Ini ada kesamaan. Ini bermanfaat bagi dokter fisik maupun dokter hati. Iya. Terkadang seorang dokter itu dia hanya bisa mengobati penyakit badan. Penyakit yang abstrak dia tidak bisa menyembuhkan, yaitu penyakit-penyakit hati. Terkadang sebaliknya, seorang dokter bisa mengobati penyakit hati. Iya. Walaupun dia tidak bisa mengobati penyakit badan. Dan ini yang lebih penting. Dan alangkah baiknya kalau seorang dokter itu bisa mengobati penyakit badan maupun penyakit hati. Ya. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala punya beberapa karya tentang penyakit-penyakit tubuh, penyakit-penyakit badan. Dan di kalangan sahabat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha adalah seorang yang banyak mengetahui tentang pengobatan. Iya. Jadi ada kesamaan. Penyakit badan dan penyakit hati bagaimana cara mengobatinya. Imam al Qayyim rahimahullah taala mengatakan penyakit badan itu muncul karena iya berkurangnya keseimbangan alamiah di dalam tubuh. Ini diagnosa Imam Ibnu Qayyim. Iya, dokter hati sebetulnya beliau, tapi ngerti juga sebab penyakit badan dan bagaimana cara pengobatannya. Ini faidah penting bagi para dokter. Kata beliau, penyakit badan itu disebabkan berkurangnya atau bahkan hilangnya keseimbangan yang alami di dalam tubuh. Iya. Dan sebab hilangnya keseimbangan itu bisa jadi karena dua hal. Kerusakan di dalam kuantitas, dalam jumlah, atau kerusakan di dalam kualitasnya. Iya. Contohnya, kerusakan di dalam jumlah, ada sesuatu yang lebih dari kadar yang dia butuhkan. Atau sebaliknya sesuatu yang kurang. Ya. Misalnya lebih darahnya, darah tinggi. Iya. Taib. Atau kolesterol berlebihan. Atau kurang. Kurang darah. Kurang gizi. Ya. Kurang istri enggak ya? Taib. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa jadi dari segi kualitasnya. Misalkan kata beliau, <laughs> panasnya berlebihan. Atau sebaliknya dingin berlebihan. Atau terlalu basah. Atau sebaliknya terlalu kering. Iya. Maka ini semuanya mengganggu keseimbangan tubuh. Sehingga keluar dari sifat alamiahnya. Maka kata beliau, mengobatinya sesuai dengan keadaannya. Kalau yang itu lebih harus dikurangi. Kalau yang ini kurang harus ditambah. Iya. Ini rumus dalam kedokteran, sederhana. Iya. Jadi demikian pula hati. Ada kesamaan. Ada kesamaannya. Kemudian faidah berikutnya kata beliau wa madarus sihha kesehatan itu beredar pada tiga usul. Tiga prinsip. Salah satu usul fisihah. Ya. Tiga prinsip di dalam kesehatan. Iya. Sebagaimana ada tiga prinsip dalam tauhid. Ada tiga prinsip dalam kesehatan kata beliau. Yang pertama, hifdzul kuwah. Menjaga kekuatan ini yang pertama. Ini prinsip kesehatan. Yang kedua, walhamiyah anil mu'zi. Melindungi dari sesuatu yang dapat menyakiti. Ya, dari virus. Melindungi tubuh dari virus. Iya. Atau kuman-kuman, bakteri dan semacamnya. Yang ketiga, wastifragul mawat al-fasidah mengeluarkan materi-materi yang dapat merusak. Iya. Atau mengeluarkan segala macam bakteri, virus, dan lain sebagainya. Ini tiga prinsip kesehatan. Dan tiga prinsip ini juga berlaku bagi hati. Baik. Kata beliau, ini faidah. Pernah beliau ajarkan kepada dokter-dokter terkenal di Mesir. Ya. Dokter-dokter nggak tahu ini tiga faidah ini. Diajarkan Imam Ibnu Qayyim. Sampai beliau mereka mengatakan, "Wallahi, lau safartu ilal gharb fi ma'rifati hadhil faidah lakana safaran qalila." Demi Allah, andai andaikan saya melakukan perjalanan ke barat untuk mengenal faidah ini, maka itu bukan suatu safar yang kecil. Yakni tidak rugi maksudnya kalau dia pergi jauh cuma untuk mengetahui tiga hal ini. Dan itu semuanya kata Imam al Qayyim rahimahullahu taala sudah ada di dalam Al-Qur'an. Di mana Allah menurunkan Al-Qur'an fihi syifa. Padanya ada kesembuhan. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala itu pernah ditanya, "Kenapa Al-Qur'an tidak secara khusus berbicara tentang obat-obatan. Ini obat ini, itu obat itu. Iya, dan berbagai macam penyakit. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, karena Al-Qur'an seluruhnya adalah syifa. Kesembuhan, penawar dari berbagai macam penyakit. Iya. Jadi kata Imam al rahimahullah, tiga hal ini sudah ada dalam Al-Qur'an. Pertama, menjaga kekuatan. Yaitu disyariatkannya bagi musafir dan orang yang sakit untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Iya. Boleh bagi orang yang sakit dan musafir untuk berbuka puasa. Ini dalam rangka menjaga kekuatan keduanya. Iya. Karena kalau mereka berpuasa akan menyebabkan kelemahan dan bertambah lemah. Orang yang sakit kalau dia berpuasa bertambah lemah, hilang kekuatannya dan seorang musafir, kalau dia berpuasa, bertambah bebannya. Sehingga dia menjadi lemah. Ini prinsip diajarkan dalam Al-Quran. Iya. Ini prinsip menjaga kekuatan. Dari perintah tersebut, Imam Nukai mengambil kesimpulan dalam dunia kedokteran, ini adalah prinsip kesehatan menjaga kekuatan. Tiga hal untuk menjaga dan memelihara kesehatan atau mengembalikan kesehatan yang hilang. Ini disebut al-usulus thalatha fi Tiga prinsip di dalam kesehatan. Yang pertama, hidul kuwah menjaga kekuatan. Yang kedua, walhamiyah anil mu'dhi, melindungi diri dari hal yang menyakitkan, dari sesuatu yang menyakitkan. Yang ketiga adalah wastifragul mawad al-fasidah. Menghilangkan materi-materi yang merusak. Virus, bakteri, dan semisalnya. Baik. Ketiga hal ini, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, menjaga kekuatan. Itu diambil dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada musafir dan orang yang sakit untuk berbuka di bulan Ramadan. Tidak berpuasa. Hal itu demi menjaga kekuatan. Agar orang yang sakit tidak bertambah lemah, agar seorang musafir tidak menjadi lemah. Karena beban-beban safar yang dia hadapi. Iya. Bahkan ketika di dalam jihad fi sabilillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk berbuka. Mewajibkan para sahabat untuk berbuka demi menjaga kekuatan. Itu kesimpulan atau faidah yang bisa dipetik dalam dunia kedokteran. Yang kedua, tentang menjaga diri dari hal yang menyakitkan. Iya. Itu juga sudah ada di dalam Al-Quran wa Sunnah. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan syariat. Bagi orang yang sakit, tidak mampu untuk menggunakan air dalam berwudu atau mandi, maka boleh baginya bertayamum dengan debu yang suci tidak perlu menggunakan air. Kenapa? Kalau dia menggunakan air, maka itu akan menyakitinya. Maka di situ terkandung faidah hendaklah seseorang melindungi diri dari sesuatu yang dapat menyakitinya. Iya. Dan apabila kita melindungi diri dari sesuatu yang menyakiti zahir kita, badan kita, tentunya lebih pantas kita melindungi diri kita dari sesuatu yang dapat merusak batin kita atau hati kita. Kemudian yang ketiga, menghilangkan materi-materi jahat atau virus-virus dan bakteri-bakteri yang merusak di dalam tubuh kita. Ini diambil dari pensyariatan. Dibolehkannya seorang muhrim yang melakukan ihram. Apabila memiliki penyakit pada rambutnya atau di kepalanya, boleh baginya untuk apa namanya? mencukur rambutnya. Iya. Sebagaimana yang terjadi pada salah seorang sahabat yang mengeluhkan sakit di kepalanya ketika dia sedang berhaji, akhirnya dia diizinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencukur rambutnya. Padahal ini haram. Padahal ini haram bagi seorang yang sudah berihram sampai akhirnya dia melakukan halku atau taksir. Iya. Mencukur atau memotong rambut. Uh, misalkan di umroh, di akhir amalan umroh. Tetapi di tengah-tengah amalan umroh, dan dia terkena penyakit itu, maka boleh baginya menghilangkan penyakit tersebut walaupun dengan mencukur rambutnya. Namun dia terkena dam. Dia terkena dam. Iya, yaitu menyembelih seekor kambing untuk dibagikan kepada fukara di Makkah dan dia tidak ikut makan padanya. Iya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa menjaga kesehatan dengan menghilangkan sesuatu yang dapat merusak, sesuatu yang ada yang sudah ada dalam tubuh. Kalau yang sebelumnya mencegah, dia masuk dalam tubuh. Yang kedua, menghilangkan sesuatu yang sudah ada di dalam tubuh, menghilangkan. Iya. Jadi, ini tiga hal untuk menjaga kesehatan seseorang. Pertama, menjaga keseimbangan tubuhnya, menjaga kekuatannya. Yang kedua, mencegah penyakit masuk. Yang ketiga, mengeluarkan penyakit yang sudah masuk. Ini tiga prinsip kedokteran. Iya. Demikian pula di dalam menjaga hati sama. Yang tadi menjaga penyakit badan, menjaga penyakit agar tidak menimpa badan, demikian pula sama menjaga penyakit agar tidak menimpa hati. Iya. Maka hati butuh kepada tiga hal. Pertama, menjaga kekuatan. Dengan apa? Dengan keimanan, dan amalan-amalan saleh. Dengan iman dan amal saleh. Inilah yang menjaga kekuatan hati. Dan untuk sampai kepada iman dan amal saleh banyak faktor. Faktor yang paling besar adalah menuntut ilmu. Mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agamanya. Demikian pula bergaul dengan orang-orang yang saleh. Jangan bergaul dengan orang-orang yang berpenyakit. Iya. Demikian pula membaca kisah-kisah para ulama kisah-kisah para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Demikian pula senantiasa meminta perlindungan kepada Allah, berdoa kepadanya. Ini yang pertama, menjaga kekuatan. Iya. Menjaga kekuatan hati dengan apa? Iman dan amalan-amalan soleh. Baik. Kemudian yang kedua, hati perlu dijaga dari penyakit-penyakit yang bisa memasukinya. Bagaimana cara menjaganya? yaitu dengan menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan segala macam bentuk kemungkaran. Iya, ini caranya. Menjaga hati dengan menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan segala macam bentuk kemungkaran. Siapa yang terjerumus di dalam hal tersebut, maka masuklah penyakit di dalam hatinya. Kemudian yang ketiga, mengeluarkan segala penyakit yang sudah terlanjur masuk di dalam hati. Yaitu dengan apa? Dengan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Beristighfar, memohon ampun atas dosa-dosa yang kita kerjakan. Ini dia. Cara untuk menjaga hati, melindungi hati dari penyakit, atau menyehatkannya kembali, atau bahkan menghidupkannya kembali. Tiga cara. Sama persis dengan penyakit yang ada dalam tubuh. Baik. Tentunya banyak sekali faidah di dalam kitab ini yang saya tidak bisa menyampaikan seluruhnya. Dan silahkan dibaca kitab yang sangat bagus ini. Namun ada satu faidah terakhir dari bab yang ketiga dijelaskan Imam Ibnu Qayyim finkisami adwiyati amradil qalb ila kismain. Obat penyakit hati terbagi menjadi dua bentuk, tabi'iyah dan syar'iyah yang sifatnya alamiah dan sifatnya syariat. Ini faedah terakhir yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini untuk mengobati hati yang sakit atau bahkan menghidupkan hati yang mati. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, hati itu penyakitnya ada dua bentuk. Ada yang tidak terasa ketika itu. Penyakit yang tidak terasa ketika itu. Kapan terasanya? Nanti di akhirat. Yaitu mendapatkan azab. Iya. Maka inilah penyakit kebodohan, penyakit syubhat, penyakit keraguan, penyakit syahwat ini semua penyakit-penyakit hati yang tidak terasa. Maksudnya tidak terasa bagi hati, nggak ada rasa sakit. Nggak sakit kan hatinya, nggak perlu ke dokter mengobati apa namanya memeriksa memeriksa hati. Iya. Ini bentuk penyakit yang pertama. Nggak terasa sakitnya pada fisik hati tersebut. Iya. Atau nggak membekas di dalam jiwa seseorang maka obatnya adalah dengan obat syariat. Dengan obat syariat. Yaitu dengan apa? Ilmu. Dengan ilmu. Iya. Obatnya abstrak. Obatnya adalah ilmu. Iya. Kemudian bentuk penyakit yang kedua, penyakit yang yang langsung terasa menyakitkan bagi hati Contohnya apa? Kesedihan, kegelisahan, kemarahan, kegalauan, dan lain sebagainya. Terasakan di hati. Iya. Maka ini memerlukan obat yang sifatnya tabiat. Yang sifatnya alamiah. Seperti apa bentuknya? Yaitu menghilangkan sebab-sebab menghilangkan sebab-sebab penyakit tersebut. Kenapa sedih? Hilangkan sebab kesedihannya. Kenapa galau? Hilangkan sebab kegalauannya. Iya. Kenapa marah? Hilangkan sebab kemarahannya. Kenapa gelisah? Hilangkan sebab kegelisahannya. Jadi kesimpulannya, obat penyakit hati bisa berupa syariat, yaitu ilmu dan amal, bisa pula berupa tabiat, sesuatu yang alamiah. Kalau kita terkena penyakit hati seperti yang disebutkan tadi, maka hilangkan sebab-sebab yang menjadikan penyakit hati tersebut. Iya. Jadi, inilah beberapa hal terkait penyakit hati, bagaimana menghilangkannya, dan bagaimana merawat dan menjaga hati agar tetap sehat. Semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya dan membekali kita agar berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi Bagaimana bila seorang ikhwan atau akhwat yang sudah waktunya menikah tapi sampai usianya yang sudah berumur belum menemukan jodohnya? hingga akhirnya meninggal dunia. Apa mereka berdosa? Tidak berdosa selama dia bukan karena tidak mau menikah, yaitu tidak mau menjalankan perintah Allah dan Rasulnya untuk menikah. Bukan karena kesengajaan, tidak berdosa insya insyaAllah ta'ala, dan dia akan dinikahkan kelak di surga apabila dia masuk surga. Bagaimana seorang muslim karena tinggal di lingkungan negara kafir dia mengaku beragama Nasrani walaupun tidak dibaptis, hanya keluar dari mulutnya saja walaupun hatinya lebih ke Islam. Apakah dia tetap murtad karena ketidaktahuannya itu? Apakah harus bersyahadat lagi atau mengucapkan dua kalimat syahadat? Pertama, dari segi apakah itu kemurtadan atau tidak. Kalau dia melakukan itu karena terpaksa. Dalam kondisi terpaksa. Terpaksa dalam artian kalau dia mengaku muslim maka dia akan dibunuh dan itu ancaman yang pasti yang apa namanya perkiraan kuatnya itu akan terjadi. Kalau dia ngaku muslim, maka dia akan dibunuh. Maka dia diberikan rukhsah, diberikan keringanan untuk mengaku sebagai orang kafir sebagaimana firman Allah, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman." Kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Jadi mulutnya saja yang mengucapkan saya Nasrani, tetapi hatinya tidak karena terpaksa. Adapun karena alasan karena takut, maka ini tidak dibolehkan. Orang yang mengucapkan ucapan kekafiran, maka dia kafir walaupun dengan alasan karena takut atau malu atau segan atau main-main atau memang serius. Semuanya kafir. Hanya satu keadaan yang dibolehkan kecuali dia dalam keadaan terpaksa. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang hukumnya apabila dia melakukannya karena kebodohan, karena ketidaktahuan, kalau andaikan itu dia eh, dia sudah melakukan kemurtadan, tapi karena ketidaktahuan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia segera bertobat. Tapi kalau dia sudah tahu itu adalah kekafiran, namun dia lakukan, maka dia juga harus bertobat kepada Allah, maka dia kafir. Kalau dia sudah tahu, dia harus bersyahadat lagi. Tapi kalau dia belum tahu, maka dia tidak perlu bersyahadat lagi. Intinya, seorang yang dituntut bersyahadat lagi, kalau hukumnya sudah dia dianggap kafir, kalau dia belum dianggap kafir walaupun melakukan kekafiran, dia cukup bertobat tidak perlu bersahadat lagi. Baik. Mau, tanya nanti untuk pemilihan presiden bagaimana sebaiknya? Apakah kita ikut memilih atau tidak? Karena kalau tidak memilih takutnya orang yang berkuasa nanti orang-orang agama lain atau syiah. Ini sudah saya bahas ya pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Intinya masalah ini kita kembalikan kepada para ulama. Iya. Kita kembalikan kepada para ulama. Ustadz kalau suami istri sudah telah cerai, talak satu, apa boleh tinggal satu rumah? Apakah ada batasannya? bahkan wajib untuk tinggal satu rumah. Istri yang dicerai telak atau dicerai satu atau dua itu masih istri, bukan orang lain, masih istri. Iya. Harus tinggal satu rumah dan dia wajib diberi nafkah. Iya. Kalau sampai mereka berhubungan suami istri berarti uh, apa namanya? rujuk itu namanya. Iya. Berarti rujuk. Dan memang harus seperti itu. Iya. Harus seperti itu. Jadi nggak boleh dia keluar rumah tanpa izin suaminya. Iya. Kecuali telah selesai masa iddahnya, masa menunggunya selama tiga haid, setelah itu berarti statusnya bukan suami istri lagi. Iya. Atau sudah talak tiga berarti bukan suami istri lagi. Baik. ya Pak, harus keluar. Apa definisi syubhat? Apa hukumnya syubhat? Syubhat itu adalah sesuatu yang apa namanya meragukan hati. Iya. Sesuatu yang tersamar yang meragukan hati, ya hukumnya haram. Seperti yang saya contohkan tadi, syubhatnya kaum Nasrani. Kenapa sih mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam? Karena ada syubhatnya. Syubhatnya apa? Dia akan lahir tanpa ayah. Iya. Bagaimana membantahnya? Bantahannya, kalau begitu Nabi Adam yang lebih pantas. Nabi Adam tanpa ayah dan tanpa ibu sekaligus. Iya, itu contoh syubhat. Bagaimana cara untuk keluar dari terhindar dari syubhat? Sudah kita bahas tadi, ilmu. Ilmu yang dapat melindungi seseorang dari berbagai macam syubhat. Apa contoh-contoh syubhatnya dalam ibadah? Contoh dalam ibadah, orang yang berbuat syubhat, kemudian melakukan bid'ah, apa? Ini kan baik, walaupun bid'ah tapi hasanah, baik. Iya. Itu contohnya. Ada kata baiknya, itulah syubhatnya di situ. Walaupun ini bid'ah, tapi ini baik. Menurut perasaan saya, menurut guru saya. Itu semuanya namanya syubhat. Bagaimana membaca, membantahnya? Dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu bid'atin dolala. Setiap bid'ah itu sesat. Dan dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kullu bid'atin dolala wa in ra'ahan nasu hasanatan. Semua bid'ah itu sesat meskipun manusia menganggapnya baik. Iya. Bagaimana tayamum di pesawat saat naik haji? Pertama, kalau kita mendapatkan ada debu, itu yang terbaik dengan debu yang suci. Kalau tidak ada debu sama sekali, maka tidak apa-apa di dinding pesawat Iya. Tidak apa-apa di dinding pesawat. Baik. Namun tentunya tayamum di pesawat ini apabila memang tidak ada air. Atau air ada tetapi kurang. Khawatirnya kalau kita pakai untuk apa namanya? Uh, eh, berwudu atau untuk mandi, maka kita akan kekurangan minum misalkan. Iya. Kalau masih ada air, tidak tidak boleh untuk tayamum. Iya air tidak khawatir habis. Tidak boleh untuk tayamum, harus tayamum. Iya, jadi naiknya seseorang di pesawat itu bukan alasan yang membolehkan bertayamum kecuali nggak ada airnya.